Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya juga pada umatnya sampai akhir zaman. Jamaah masih Darul Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah setelah kita salat zuhur di hari Senin dilangsungkan dengan tolabul ilmi insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ki Haji Toranda Sidik Amin MA Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita untuk mempersingkat waktu dengan segala hormat kami persilahkan kepada Bapak Ki Sidik Amin untuk menyampaikan materinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmadullah Rabbarahim Wa nusalli wa ala rasulihil karim Ashadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril Para jamaah yang dimuliakan Allah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dinyatakan oleh Allah dalam bentuk susunan anatomi tubuh yang terbaik. Manusia juga oleh Allah sudah diposisikan sebagai makhluk yang mulia di pandangannya dan telah diberi banyak kelebihan dibanding dengan mayoritas makhluk yang diciptakan Allah. Hal tersebut oleh Allah diungkap antara lain pertama di surat At-Tin ayat 4 dan yang kedua di surat Bani Israel ayat 70. Allah berfirman, "A'udzubillahi rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan aku telah menciptakan manusia. Di sini Allah menggunakan kalimat isim tafdil yang kalau dalam bahasa Inggris termasuk tingkat superlatif bi ahsani the best bentuk yang terbaik kita diberi akal yang sempurna diberi perasaan yang kuat di surat Bani Israel ayat 70 Allah menilai walaqad karomna bani adama dan kami telah memuliakan manusia. Jadi kalau ada kalimat hadirin yang dimuliakan Allah itu didasarkan kepada penilaian Allah di surat Bani Israel ayat 70 manusia sebagai makhluk yang mulia. Di ujung ayat itu Allah juga menegaskan wafaddolnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila dan aku telah melebihkan selebih-lebihnya di sini Allah menggunakan kata masdar yang jadi maf'ul mutlak wa faddalnahum tafdila dan aku telah melebihkan selebih-lebihnya manusia itu di atas kebanyakan makhluk bukan di atas semua makhluk Suka ada orang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk terbaik dari seluruh makhluk. Saya kira ungkapan seperti itu tidak sesuai dengan kalimat di ujung ayat 70 surat Bani Israel. Manusia itu bukan terbaik dari seluruh makhluk tapi ala katirin. Di atas kebanyakan makhluk. Jadi kalau ada pernah ada kabar bahwa di Amerika datang apa yang disebut dengan UFO, unidentified flying object eh, yang di kita sering disebut dengan istilah piring terbang yang diisukan itu adalah makhluk dari angkasa luar yang dinilai memiliki ilmu pengetahuan, kebudayaan dan teknologi lebih maju daripada manusia karena pesawat itu dengan penumpangnya masuk di Amerika yang konon kabarnya memiliki alat-alat pertahanan super modern Apalagi sejak pemerintahan Presiden Ronald Reagan sudah dicanangkan apa yang dikenal dengan istilah Star Wars atau Harbun Nujum, perang bintang. Sehingga gerak-gerik pasukan ataupun pesawat musuh bisa dideteksi lebih dini. Tapi ini ada makhluk katanya dari luar angkasa masuk Amerika tidak masuk radar. Sehingga dinilai yang masuk ini lebih modern daripada yang dimasuki. Yang datang lebih hebat dari yang didatangi. Menurut Al-Quran mungkin tidak ada makhluk di luar manusia yang memiliki tingkat pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan lebih hebat dari manusia. Kalau kita memperhatikan ujung ayat 70 tadi surat Bani Israel, jawabannya mungkin. Karena manusia bukan makhluk terbaik dari seluruh makhluk tapi terbaik ala kafirin di atas mayoritas makhluk. Yang jadi persoalan, kita ini manusia yang sudah dimuliakan, dibentuk dengan susunan yang terbaik, diberi banyak kelebihan di atas mayoritas makhluk. Kenapa? Di ayat nya Allah kemudian menyatakan, Thumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian aku kembalikan, aku lemparkan ke derajat yang paling rendah. Bahkan ada ahli tafsir mengartikan aspala sapilin itu dalam arti dilempar ke neraka. Karena memang neraka itu bisa dikatakan sebagai tempat yang hina dan menghinakan. Disebut tempat yang hina karena di sanalah segala macam bentuk penderitaan ada. Disebut menghinakan karena nanti di akhirat akan ada banyak orang-orang yang di dunianya dihormat-hormat, disanjung, dipuja, banyak pendukung, banyak supporter, kemana-mana dikawal. Tapi ketika ia maksiat, ia durhaka, ia kufur, ia akan dihinakan di tempat itu. Kalau kita membuka-buka ayat Al-Quran dan hadis Nabi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi penyebab kenapa makhluk yang mulia dengan segala kelebihan ini kemudian oleh Allah dilempar ke neraka ke derajat yang paling hina. Kemungkinan pertama karena kita manusia ini di samping diberi akal yang sempurna, perasaan yang kuat, juga diberi hawa nafsu. Sementara menurut surat Yusuf ayat 53, karakteristik dasar hawa nafsu manusia itu, A'udzubillahi Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu amaratun. Menyuruh, mendorong, menggiring kita bisu kepada keburukan. Kalau kita membandingkan kita dengan malaikat misalnya. Di surat At-Tahrim ayat 6. Karakteristik malaikat itu disebutkan layak ya'sunallaha ma amarahum wa aluna ma marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan. Makanya saya kira tidak tepat kalau ada yang mengatakan bahwa iblis itu berasal dari golongan malaikat. Kenapa? Karena di surat Al-Kahfi 50 iblis itu sudah dijelaskan oleh Allah karena minal jinni fafasako an amri rabbih. Iblis itu bukan dari golongan malaikat tapi dari golongan jin. Jin yang durhaka kepada Allah. Yang menolak untuk mengikuti perintah Allah sujud kepada Adam. Yang kedua juga tidak sesuai dengan surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Apa yang diperintahkan dikerjakan. Bagaimanapun ramainya perjudian, tidak ada malaikat terlibat jadi agen. Karena memang malaikat tidak punya karakter untuk berbuat maksiat. Kalau kita cari tahu apa penyebabnya malaikat beda dengan manusia. Saya belum menemukan keterangan yang sorih yang jelas kenapa. Hanya tebak-tebakan saja. Mungkin bedanya malaikat dengan manusia itu karena malaikat tidak diberi hawa nafsu seperti yang diberikan kepada manusia. Sementara kita Jelas tidak mungkin membuang hawa nafsu itu karena sudah merupakan bagian dari hidup dan kehidupan kita. Yang bisa dan harus kita lakukan saya kira adalah bagaimana kita ini mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas hawa nafsu kita. Apakah mungkin kita meningkatkan kualitas hawa nafsu? Para ulama merujuk kepada beberapa ayat dalam Al-Quran, memang menyebutkan ada empat tahapan, empat tingkatan, empat kategori hawa nafsu manusia itu. Kategori pertama, nafsu yang paling rendah, yang beratnya itu ke kiri. Merasa genah, betah dalam maksiat dan durhaka kepada Allah. Berat untuk taat. Pokoknya tidak mau berbuat kebajikan, cenderungnya itu kepada keburukan. Ini adalah kelompok hawa nafsu paling bawah tingkat satu yang disebut dengan nafsu amaroh berdasar isyarat surat Yusuf ayat 53. Tahap kedua, tingkat kedua yang disebut dengan nafsu musawalah Itu didasarkan kepada isyarat Allah di surat Toha ayat 96. Wa kadzalika sawalat nafsi. Musawalah itu artinya berubah-ubah jadi nafsu musawalah ini sudah lebih baik, tidak hanya berat kepada keburukan tapi sudah mulai juga cenderung kepada kebaikan. Tapi nafsu musawalah ini seperti kata pepatah Indonesia, kemana angin bertiup, ke sana pohon bergoyang. Artinya orang berjiwa nafsu musawalah itu masih tergantung pengaruh dari luar. Siapa yang mengajak, siapa yang mempengaruhi. Begitu mendengar adan dari masjid untuk sholat berjamaah, ya ikut berjamaah. Tapi diajak pesta mabuk juga dia ikut begitu. Nah ini ketika diajak ke pengajian ia juga hadir. Tapi diajak pesta seks juga mau. Nah ini ada di lantai dua. Nafsu musawalah. Ibu-ibu kalau ke pengajian pakai kerudung, tapi kalau ke pasar enggak. Nah ini masih di lantai dua juga saya kira. Kemudian tingkatan yang ketiga yang disebut dengan nafsu lawamah. Ini berdasar isyarat surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uksimu bin nafsil lawamah. Nafsu lawamah sudah jauh lebih baik. Ia lebih berat kepada kebaikan. Lebih berat ke kanan tapi hatinya masih harus berperang. Jadi kalau mendengar adan misalnya dari masjid, hatinya selalu berperang dulu. Ke masjid jangan, ke masjid jangan. Tapi ke masjid juga walaupun orang lain bubar ya datang. Ada undangan pengajian sambil membaca undangan itu dalam hatinya perang. Hadir tidak, hadir tidak. Hadir juga walaupun cuma tidur di tempat pengajiannya. Ada kotak amal lewat, dalam saku duit ada, masukkan, jangan. masukkan jangan. Dimasukkan juga. Walau kadang-kadang duit yang susah laku gitu sudah, baru masuk. Jadi nafsu mulawamah ini sudah lebih berat kepada kebaikan. Ketika ada orang berbuat maksiat, misalnya orang sedang main judi, hatinya kadang-kadang mau ikut. Tapi dia selalu bisa selamat dari jebakan setan itu. Hanya masih harus berperang sekali lagi. Dan yang terbaik adalah nafsu mutmainnah. Itu yang diisyaratkan di surat Al-Fajri ayat 29. Yang oleh Allah sejak sekarang sudah dipersilahkan nanti di akhirat masuk surga. Nafsu mutmainnah itu sesuai dengan namanya. Mutmainnah itu artinya tentram, tenang. Jadi kalau kita sudah bisa melaksanakan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan, keburukan dengan senang hati, tanpa beban lagi. Nah ini kita sudah masuk kepada kategori tingkat keempat. Jadi sudah lebih baik lagi dari nafsu lawamah. Dan ini saya kira peningkatan kualitas hawa nafsu ini bisa kita lakukan antara lain melalui penguatan pemahaman kita terhadap ajaran Islam untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Nabi sudah memberikan jaminan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Idza aradallah bi abdin khairan faqahuhu fid din Kalimat hadis senada juga ada di riwayat Muslim. Apabila Allah bermaksud mau memberi kebaikan kepada seseorang, termasuk kepada diri kita, maka orang itu oleh Allah akan dijadikan orang yang paham, mengenal betul ajaran Islamnya itu. Sebab di Al-Quran sendiri juga oleh Allah diisyaratkan innama yahshallaha min ibadil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Kalau kita pergi ke tengah sawah, siang hari, tengah hari, lupa tidak bawa air, kita haus pengen minum, kita melihat di, di sawah ada air jernih, kita tidak akan berani minum air di sawah itu. Kenapa? Karena takut. Takut itu berangkat dari ilmu. Menurut ilmu yang kita miliki, air di sawah betapapun beningnya, belum dimasak kalau langsung diminum berbahaya. Di sini ada apa? Ada oh, ada akibat dari pemahaman terhadap ilmu itu dalam menyikapi sesuatu masalah. Insya Allah dengan pemahaman yang kuat, yang terus menerus kita tingkatkan, maka kualitas hawa nafsu kita juga akan meningkat dari nafsu yang paling rendah, nafsu amarah, sampai ke tingkatan yang terbaik, nafsu mutmainnah. Kemungkinan kedua, kenapa manusia dilempar ke derajat yang paling hina disebabkan karena kita oleh Allah diberi musuh yaitu setan. Setan itu berasal dari kata syatona yang artinya memalingkan. Makhluk yang satu ini disebut setan karena kerjaannya cuma satu. Kerjaannya cuma memaling-malingkan kita, membelok-belokkan kita dari kebaikan, dari keburukan, dari keikhlasan, dari kehusuan. Jadi dipalingkan kepada hal-hal yang kira-kira akan membawa kita ikut dengan rayuan, ajakan, dan bisikan setan. Kalau tadi dengan hawa nafsu kita tidak bisa berpisah karena sudah merupakan bagian dari hidup dan kehidupan kita, dengan setan juga kita pada dasarnya tidak bisa berpisah lama. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang beriktikaf di masjid bulan Ramadan, untuk buka maghribnya itu diantar makanan oleh istrinya yang bernama Sofiah binti Huyai. Lalu Sofiah pulang diantar oleh Nabi sampai halaman rumah. Sudah mulai agak gelap. Di perjalanan Rasulullah bertemu dengan dua orang sahabat. Si sahabat ini melihat Nabi bersama perempuan. Mulai gelap, mereka pada lari. Oleh Nabi dipanggil, Allah rislikumah, hei kamu berdua kemari. Lihat, ini wanita yang bersama aku adalah istriku, Sofia. Kata si dua sahabat itu, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kami berdua ya Rasulullah tak sedikit pun punya prasangka buruk kepada anda. Kata Rasulullah tidak demikian. Beliau mengatakan, ketahuilah oleh kalian. Pak inna syaitona yajri bi ibni adama majrodam. Sesungguhnya setan nempel pada manusia itu seperti nempelnya darah. Kapan kita berpisah dengan darah? Tidak pernah. Mungkin bisa dikatakan kita baru akan berpisah dengan darah nanti aja ketika mati. Itu juga yang akan terjadi. Kita hanya akan bisa berpisah total dengan setan manakala kita mati. Kita mati, setan tidak mati. Tidak ikut mati. Setan malah pergi mencari nasabah baru menjadi calon korban baru. Oleh sebab itu, kalau hawa nafsu tadi kita kendalikan, kita tingkatkan kualitasnya, maka setan juga harus kita lawan. Cara melawannya ada ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah dengan cara mengikhlaskan hati. Itu antara lain oleh Allah diisyaratkan e, di surat Al-Hijr ayat 39. Setan pernah berterus terang. Wala ughwiyannahum ajmain. Dan saya akan menggoda manusia itu semuanya, kata setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi ini setan terbuka. Belak-belakan kepada Allah bahwa dia tidak sanggup menggoda orang yang ikhlas. Memang ikhlas itu kata yang mudah diomongkan, tapi tidak semua orang bisa beramal beribadah dengan ikhlas, tapi itu satu langkah yang harus dan bisa kita lakukan. Contoh manusia mukhlis misalnya yang ditunjukkan oleh Nabi adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Nabi mengatakan kepada Khalifah kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, wahai Umar, masalah kafajan illa salah syaitanu fajjan ghairu fajjika." Umar kata Rasulullah, "Kalau kamu masuk di sebuah gang, setan lari ke gang lain. Jadi setan itu kalau lihat Umar belum apa-apa udah lari. Kalau lihat kita kira-kira gimana? Jangan-jangan nempel kayak perangko. Tapi insya Allah saya pikir itu bukan hanya monopoli Umar. Siapapun bisa menjadi manusia yang ditakuti oleh setan. Asal tadi syaratnya kita selalu ikhlas dalam setiap kali kita beribadah dan beramal. Yang kedua dengan isti'adah, memohon perlindungan Allah. Itu diperintahkan oleh Allah di surat Al-A'raf 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Apabila setan sudah mulai merayu, sudah mulai menggoda, membisiki kamu, maka segeralah beristiadah, memohon perlindungan dari Allah dengan ta'ud, jadi kalau mengikhlaskan hati supaya setan menjauh, sementara istiadah, ta'ud ini agar Allah menurunkan pertolongan, membentengi kita dari godaan dan jebakan setan. Yang ketiga dengan cara istighfar. Di dalam hadis dikisahkan oleh Nabi bahwa setan pernah eh, ber, ber, ber, berterus terang ahlak tuhum bidunum, Aku bisa mencelakakan manusia dengan perbuatan dosa. Jadi ketika kita terlibat dosa, itu kita sudah dikalahkan oleh setan. Kalau dalam tinju kita sudah di KO, di knock out oleh setan. Tapi kata iblis kemudian mengatakan, "Pak ahliku ni bil istighfar." Tapi manusia juga bisa mengalahkan aku katanya dengan istighfar. Jadi ketika kita merasa sudah terlibat perbuatan dosa, segera kita memohon ampunan Allah, berarti kita sudah mengalahkan setan. Hanya yang jadi persoalan Pak yang berat adalah yang keempat. Setan mengatakan, "Palamma itu dzalika," tatkala aku tahu bahwa manusia punya senjata yang namanya istighfar. Ahlaktuhum bil ahwa. Aku jebak manusia dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Melakukan amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya. Kata setan, Fahum yahsabuna annahum muhtadun. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah, bid'ah itu berasal dari kata apa ya? Bid'atun itu artinya baru, anyar. Jadi bikin yang baru-baru, yang anyar-anyar dalam ibadah, tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Rasul. Itu sebenarnya kalau menurut hadis ini adalah merupakan jebakan setan yang paling berbahaya. Karena orang yang melakukan bid'ah kata setan, dia merasa benar, dia merasa beribadah, wala yastaghfirunahu, maka dia tidak akan pernah beristighfar. Orang akan meminta maaf kalau merasa bersalah. Orang akan meminta ampunan kalau ia merasa berdosa. Orang merasa benar, kapan dia akan minta maaf? Kapan dia akan minta ampunan? Oleh sebab itu saya kira ini adalah jebakan setan yang paling berbahaya. Oleh sebab itu maka cara melawannya saya kira kembali kepada yang tadi. Yang pertama yaitu dengan cara meningkatkan kualitas, kuantitas, wawasan pengetahuan kita tentang Islam. Jangan merasa cukup dengan ilmu keislaman yang sudah ada. Saya pikir disinilah kenapa Islam memerintah memenganut prinsip pendidikan sepanjang hayat. Long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Islam menganut prinsip no old to learn, tiada tua untuk belajar. Karena dengan ilmulah kita bisa membedakan mana ikan belut, mana ular. Mana wajib, mana haram. Mana hak, mana batil. Mana sunnah, mana bid'ah dengan ilmu. Jadi sebenarnya tolabul ilmi juga dalam arti memperluas wawasan kita tentang Islam itu juga bagian merupakan strategi bagaimana kita melawan setan agar tidak menjerumuskan kita ke aspalasa filim. Kemudian yang ketiga, kenapa manusia bisa dilempar ke aspal sapilin? Kemungkinannya adalah karena di samping kita oleh Allah diberi banyak kelebihan, juga masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah kekurangan kita itu disebutkan oleh Allah di surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum mimbutuni butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a aku melahirkan manusia dari rahim ibumu, melahirkan manusia dari rahim ibunya, melahirkan kamu dari ibumu dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Orang yang sekarang banyak gelarnya, banyak detailnya, orang yang sekarang cerdas, pada waktu lahir sama, nggak tahu apa-apa. Lalu oleh Allah kita diberi modal untuk menjadi manusia berilmu, Tiga modal alat untuk menerima ilmu. Yaitu wajah sam'a. Aku ciptakan pada diri kamu pendengaran. Yang kedua wal absor penglihatan. Dan yang ketiga wal afidah pikiran. Kalau kita hadir ke pengajian. Kita mendengarkan khutbah Jum'ah. Kita menyimak ceramah. Kita belajar di sekolah atau di mana saja. Tiga alat ini kan harus dibawa. Kalau orang hadir di sebuah forum ilmu, matanya melotot, telinganya dipasang, tapi pikirannya di mana-mana, nggak dapat apa-apa. Atau kalau kita mendengarkan ceramah, sudah telinga tidak mau mendengar, bosen, jemu, maka mata juga nutup. Kalau mata udah nutup, maka pikiran juga nutup. Di sekolah saja saya perhatikan, kalau ada guru tidak disukai oleh muridnya, muridnya selalu ribut di kelasnya itu. Ada yang nyanyi, ada yang bertalu-talu, ada yang ngobrol, ada yang macam-macam. Suatu kali guru itu masuk lagi ke kelas itu. Tapi anak-anak sepi, tidak terdengar ribut. Dilihat dari jendela, tidur semua. Jangankan anak-anak, bapak-bapak juga kan begitu. Kalau Jumatan. Ya, begitu khotib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang lagi nunduk itu semuanya tengadah. Dilihat siapa khotibnya. Ah, itu juga langsung tunduk lagi. Kenapa? Karena telinga sudah tidak mau mendengar. Maka mata juga nutup. Pak, kalau manusia dinyatakan oleh Allah terlahir dalam keadaan bodoh, dengan bahasa kasar bodoh, ta, kemudian dia memposisikan ingin tetap bodoh, tidak mau belajar. Ancamannya ternyata di surat Al-A'raf ayat 180 itu neraka jahanam. Jahanam itu aspalasafilin. safilin. Allah menyatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins aku telah menyediakan untuk penghuni jahanam itu banyak dari golongan jin dan manusia disebabkan apa ternyata penyebabnya itu kembali kepada yang tadi lahum kulubun layab yafqahuna biha dikasih pikiran tidak dipakai mikir walahum ayunun layub siru nabiha dikasih penglihatan tidak dipakai baca walahum adanul layas mau biha dikasih pendengaran tidak dipakai untuk mendengar jadi sebenarnya kalau orang mengatakan lebih baik jadi orang bodoh tidak benar itu diancam oleh surat Al-Arab ayat 180 itu bisa dilempar ke derajat yang paling hina neraka jahanam. Tapi kalau kita sudah berilmu juga lantas kita tidak mengamalkan ilmunya ini juga sama bisa dilempar ke aspal asafilin. Di Musnad Ahmad, Rasulullah diriwayatkan bersabda, ah, Inna nasan min ahlil ilmi. Eh, maaf. Inna nasan min ahlil jannah. yang Yantolikuna ila unasin min ahlin nar. Jadi nanti ketika manusia sudah selesai dihisap ahli surga sudah masuk surga semua, ahli neraka sudah masuk neraka semua. Ini kan ada suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, ibu bapak kehilangan anak, dan sebaliknya ada guru kehilangan murid, murid kehilangan guru. Padahal di surat At-Tur Allah sudah menjanjikan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna nabihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman lalu diikuti oleh anak dan keturunannya juga beriman, nanti di akhirat oleh aku akan dikumpulkan lagi dalam kebahagiaan. Ini ada suami kehilangan istri, orang tua kehilangan anak. Tapi dalam hadis ini yang diceritakan ada murid kehilangan guru. Murid-muridnya masuk surga, gurunya nggak ada di surga. Yang ila unasin min ahlin nar. Ini penghuni surga itu kemudian akan pergi lihat-lihat ke neraka. Eh ternyata ada gurunya di bawah. Lalu ditanya, dahol tumun nara? Loh, kok anda masuk neraka? Wallahi ma dakhalna jannata illa bima tu'allimuna minkum. Demi Allah, kami ini kan murid-murid Anda. Masuk surga ini berkat ilmu yang kami serap, kami terima dari Anda. Kenapa kami murid masuk surga kalau Anda guru jadi masuk neraka? Jawabnya, inna kunna naqulu wala naf'alu. Benar. Memang aku ketika hidup di dunia itu hanya pandai ngomong, harus begitu, jangan begini. Padahal aku sendiri nggak pernah melakukannya. Artinya, menurut hadis ini, orang yang berilmu tapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya juga sama dengan orang yang memposisikan diri untuk tetap menjadi manusia yang tidak berilmu dengan cara tidak mau tolabul ilmu. Kelemahan manusia yang ketiga, manusia itu dinilai oleh Allah tidak pandai bersyukur. Di surat Al-Ma'arij oleh Allah disebutkan hmm, ayat 1921. Innal insana khuliqo halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ditimpa kesusahan sedikit, wah mengeluh. Coba Pak, orang sedang susah, usaha sedang sepi. Ceritanya itu susah, sepi, susah, sepi. Setiap orang dikasih apa ya jamuan itu susah aja. Ada tamu ke rumah juga baru duduk sudah diceritakan kesusahan. Apalagi tamunya sudah bawa map, ah, udah curiga mau minta sumbangan. Maka cerita yang keluar adalah cerita susah. Tapi di, ketika dia senang, dia usaha maju, dia untung, kata Allah manu'a. Ya bakhil, ya tidak mau memberi berbagi dengan orang lain. Padahal kalau perintah uh, ayat lain kan fa'amma binikmati robbika Fahadid. Mestinya kalau tahadus bercerita itu ketika kita mendapat nikmat, bukan ketika susah. Ini mah ketika susah, cerita kepada semua orang. Ketika senang, tutup mulut karena takut orang minta. Tidak mau berbagi kenikmatan dengan orang lain. Makanya di surat Sabah ayat 13 Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Hambaku yang syukur hanya sedikit Pak, kalau logikanya yang syukur hanya sedikit, berarti yang masuk surga juga sedikit. Kalau masuk surga sedikit, mayoritas kemana? Ke aspala safilin. Jadi ketika manusia tidak bersyukur, itu yang menjadi penyebab orang dilempar ke derajat yang hina. Kelemahan keempat adalah disebut di surat Al-Adiyat ayat 6 Innal insana lirabbihi lakanud Sesungguhnya manusia itu kepada Allah lakanod. Lakanod itu ingkar, membangkang. Kalau disuruh, tidak mau. Kalau dilarang, maksa. Nah itulah lakanod. Contoh saja sederhana. Di Quran, binatang yang diharamkan itu, katakanlah hanya satu. Yaitu babi. Apapun namanya. Hinzir dalam Quran. Berarti log, eh, apa mafhumnya Selebihnya itu yang jumlahnya entah berapa banyak, entah berapa ratus ribu jenis, itu semua halal. Tapi ternyata manusia yang satu juga sebagai ujian dari Allah masih dimakan juga. Nah ini yang dicontoh contoh lakanun. Satu aja ujian dari Allah ini binatang ini tidak boleh. Masih juga dilanggar. Dan yang terakhir yang saya ketemukan kelemahan kita ini disebut di surat Al-Isra ayat 11. Wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat terburu-buru, tergesa-gesa. Ini bukan berarti kita harus hidup santai. Ajula di sini maksudnya menurut ahli tafsir adalah ketika kita ditimpa kesusahan saja sedikit, lari berbuat maksiat. Misalnya ada seorang gadis sudah usia agak uh, lebih dari semestinya ya harus sudah punya suami tapi belum punya suami juga dia sudah berikhtiar cari calon suami tapi belum berhasil juga dia sudah berdoa kepada Allah lalu minta saran kepada seorang kiai Pak Kiai gimana nih saya begini begini begini kata kiai ya teruskan ikhtiar tapi jangan lupa berdoa lalu kata si gadis itu wah saya sudah berdoa banyak tapi nggak dipenuhi juga, makanya saya berhenti aja berdoa. Nah, ini termasuk ajula gitu. Padahal Nabi bersabda, "Yustajabu li malam ya'jal." Doa itu akan diijabah selama tidak terburu-buru. Lalu sahabat bertanya, yang disebut terburu-buru dalam doa itu bagaimana Rasulullah? Yakulu orang itu berkata, da'awatu malam yustajabali." Saya sudah berdoa, tapi tidak diijabah juga. Nah kalau orang sudah begitu berarti eh, insya Allah doanya tidak dikobol Karena dia sudah ajalah. Atau contoh lain, kita sakit, anak kita sakit, dibawa ke puskesmas belum sembuh. Ke dokter malah ke spesialis belum juga sembuh. Kelihatan anak kita semakin parah. Sedang bingung gitu, ada yang tetangga datang, nengok. Kata tetangga, wah penyakit ini bukan bidang dokter ini. Ini harus pakai alternatif. Ya kalau alternatif yang halal saya kira tidak masalah. Ini yang disarankan adalah alternatif yang berbau syirik, yang diharamkan. Hati jadi bimbang, gimana ini? Tidak dibawa, dicoba, takut anak semakin parah. Tapi dicoba kan kata Nabi, kalau kita melakukan perbuatan syirik seperti itu, pengobatan dengan bentuk syirik, nanti sholat kita tidak diterima 40 hari, 40 malam. Ah biarlah, Sholat 40 hari tidak diterima, yang penting anak sembuh. Nah ini ajula. Kita jadi pegawai, hanya mengandalkan gaji, susah jadi orang kaya ini. Lalu korupsi, itu ajula. Dagang, mengandalkan untung, lama jadi orang kaya, lalu nipu. Pacar direbut orang, sakit hati, gantung diri. Nah itu yang disebut ajula. Jadi orang ketika diuji oleh Allah dengan Ujian berbentuk kesulitan, kesusahan, penderitaan, kemudian lari kepada perbuatan maksiat. Itulah saya kira hal-hal yang e, bisa mengakibatkan manusia dinyatakan di surat Atin tin ayat 5 tadi summa rodadnahu aspalasa safilin. Saya kira ada itu yang bisa saya ketemukan. Pertama karena kita punya hawa nafsu, yang kedua karena kita punya musuh yaitu setan dan yang ketiga kita memiliki beberapa kelemahan yang bisa jadi penyebab kita makhluk mulia ini menjadi hina. Oleh sebab itu, dengan apa yang saya ungkapkan tadi, mudah-mudahan kita bisa memasang berbagai strategi untuk tetap mempertahankan diri kita baik di dunia terutama di akhirat nanti pada posisi sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Allahumma rabbana innana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal 'ais ba'dal maut waladatan nador ila wajhikal karim wasyauqu ila liko bi ghairi darra umidirah wala fitnatin mudillah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi